Maka seorang ahli sunnah hendaklah mengenali kedudukan mereka wal kaf an dzikri dan berhenti tidak membicarakan kejelekan mereka atau kesalahan mereka, tidak membicarakan kekurangan-kekurangan mereka. Sampai kita pada poin yang ke-235 yaitu ketika ditanya Umar Ibn Abdul Aziz rahimahullah an qital yaumil jamal yani khalifah Umar Ibn Abdul Aziz ketika ditanya tentang perang Jamal dan juga tentang perang Siffin yang terjadi di kalangan para sahabat maka beliau qila Lau qultu fiha bira'yik. Kata si penanya, coba aku ingin pendapatmu. Ini ingin sikapmu. Bagaimana? Qal dijawab oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, dima'un lam agmis fiha. Yaji agmis fiha lisani. Lihat jawabannya, Masya Allah dima'un lam aghmis fiha yadi. Aghmis fiha lisani. Itu adalah darah yang tanganku tidak termasuk atau tidak terjerumus di dalamnya. Apakah aku akan menjerumuskan lidahku? Ini darah yang tanganku nggak ikut campur di dalamnya. Apakah aku mau ikut campur dengan mulutku? Ini sebagaimana makna yang pernah diriwayatkan dalam riwayat-riwayat lain dari beliau juga dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullah bahwasanya alhamdulillah Allah selamatkan tanganku dari fitnah tersebut. Maka apakah aku akan memasukkan lidahku dalam fitnah tersebut? Allah menyelamatkan kita kaum muslimin di masa-masa kita ini dari fitnah itu. Kita nggak ikut perang, nggak ikut mangkat pedang, nggak ikut blok sana, nggak ikut blok sini. Alhamdulillah, kita selamat. Hidup di zaman bukan zaman fitnah itu, bukan zaman terjadinya fitnah itu. Kalau kita ikut bicara, berarti kita terjerumus dalamnya. Ini jelinya pandangan beliau rahimahullah. Kalau Ibnu Qudamah rahimahullah. Wa min sunnati تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم وترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساويهم وما شجر بينهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم kata Ibn رحمه الله من السنة termasuk sunnah adalah berwala. yakni berloyalitas kepada sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Mencintai mereka, menyebut kebaikan-kebaikan mereka, tarahum alaihim, mendoakan rahmat untuk mereka, wal istighfar lahum, dan memintakan ampun untuk mereka. Allahumma firlana, wal ikhwanina alladhina sabakuna bil iman. Ya Allah ampunilah dosa-dosa kami dan dosa-dosa orang-orang yang lebih dulu dari kami beriman. Ini mereka para salafus saleh, para sahabat dan yang berikutnya. Oleh istighfarul dan termasuk sunnah adalah al-kaf an dzikri masawihim. Termasuk sunnah menahan diri untuk tidak berbicara kejelekan-kejelekan mereka. Wa ma syajara bainahum dan tentang apa yang terjadi di tengah-tengah mereka apa yang dipertikaikan oleh mereka. Kita menahan diri untuk tidak berbicara. Wa atiqadu fadlihim wa ma'rifatu sabiqatihim. Dan juga termasuk sunnah adalah meyakini keutamaan mereka dan mengenali sabiqah mereka. Mereka memiliki keutamaan as-sabaqiyah namanya. As-sabaqiyah artinya para pendahulu. Kalau sholat mungkin kalian bisa lebih banyak menambahnya. Masya Allah mungkin walaupun sulit puasa bisa mungkin mengalahkan mereka tetapi ada satu yang tidak mungkin bisa dikalahkan dan nggak mungkin bisa disaingi yaitu as-sabaqiyah as-sabaqiyah sabiqatihim mereka para pendahulu bagaimana mendahulunya tidak bisa yang satu itu nggak bisa disaingi dan termasuk sabiqah adalah yang mengiringinya yaitu berada di masa pertama sejarah Islam berarti di masa hidupnya Rasulullah SAW bertemu mereka langsung dan seterusnya dan ini juga tidak bisa ditandingi tidak bisa disaingi oleh kita kaum muslimin yang saya hormati mereka adalah umat yang terbaik maka kita harus mengutamakan mereka dan mengenali keutamaan mereka dan itu minas sunnah kata Ibnu Qudamah rahimahullah Kalau Ibnu Taimiyah yang berikutnya ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullah wa min usuli ahli sunnah dan termasuk prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah adalah salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan diantara prinsip-prinsip sunnah, kalau Ibnu Qudamah menyatakannya minas sunnah, termasuk sunnah, maka Syekhul Islam lebih jelas lagi menyatakan min usuli sunnah. Bukan hanya dari sunnah, tapi dari prinsip-prinsipnya dari dasar-dasarnya. Usul ahli sunnah, prinsip-prinsip dasar ahli sunnah wal jamaah adalah selamatnya hati mereka dan lidah mereka terhadap para sahabat Rasulullah SAW. Selamatnya hati tidak memiliki kedengkian dan kebencian. Selamatnya lidah tidak memiliki ucapan-ucapan jelek terhadap para sahabat. Ini yang dikatakan salamatu qulubihim wa alsinatihim selamatnya hati mereka dan selamatnya lidah mereka terhadap para sahabat Rasulullah SAW. Dan juga min usul sunnah yatabarraun min tariqatir rawafid alladina yubghidun as-sahabah wa yasubbunahum. Dan termasuk prinsip-prinsip sunnah adalah berlepas diri dari jalannya rafidah syiah yang membenci para sahabat, yang mencerca para sahabat, ويمسكون عما شجر بين الصحابة dan tidak membicarakan pertikaian yang terjadi di kalangan para sahabat. Ini min usul sunnah. Di antara prinsip-prinsip sunnah. Ya. Wa yaqulun dan mereka berkata ahlu sunnah wal jamaah inna hadhihi al-athar al-marwiyah fi masawihi minha ma huwa kadhibun wa minha ma huwa qad zid zida fihi ونقص وغير عن وغيره عن وجهه وغير عن وجهه ولهم من السوابق والفضل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر Perhatikan cepat Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kata beliau, riwayat-riwayat tentang para sahabat tentang kejelekan-kejelekan mereka atau kekurangan mereka dalam athar acara dalam riwayat-riwayat minha mahuwa kadib di antaranya ada yang dusta itu yang terbanyak wa minha ma qad zida fihi wa nuqas dan di antaranya ada yang sudah ditambah atau dikurangi sudah berubah wa ghayyira an wajhih atau dirubah dari aslinya walahum minas sawabiq dan mereka memiliki keutamaan sabaqiyah wal fadail dan fadilah-fadilah keutamaan-keutamaan mayujib maghfirah apa yang mengharuskan diampuninya dosa-dosa mereka atau apa yang menyebabkan dihapuskannya dosa-dosa mereka kalau ada kalau benar ada kesalahan mereka berarti kalaupun kita berkata Para sahabat itu kan manusia. Manusia semuanya punya salah. Kalimat ini Bohiruha hak Tampak dohirnya hak Tetapi dibalik itu Ada rencana-rencana jahat Sama dengan ucapan-ucapan mereka Terhadap para ulama Para ulama itu kan manusia Bisa salah, bisa lupa Kalimat benar apa kalimat salah? Zahir wa hak. Tampak secara zahirnya hak. Memang semua manusia bisa salah bisa benar. Tetapi biasanya, biasanya yang ngomong seperti ini adalah mubtadi umbal yang benci kepada para ulama. Ketika mengatakan qala syekh, qala imam, qala allamah, dijawab mereka kan manusia. Bisa salah, bisa lupa. Bagaimana kita jawab? <laughs> Karena ternyata terhadap para sahabat juga sama. Ketika dikatakan keutamaan-keutamaan sahabat, ah sahabat juga manusia. Bisa salah, bisa keliru. maka didudukkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kalaupun ada riwayat-riwayat yang menyebutkan masawihim, kekurangan mereka, kejelekan mereka, minha mahuwa Sebagiannya riwayatnya dusta, dhaif, palsu, maudhu'. Sebagian lagi Walaupun aslul kisah ada, aslul kisahnya ada. Tetapi qad zida au nuqas au ghuyir. Tetapi sudah ditambah, sudah dikurangi atau sudah dirubah. Apakah kita tidak mendengar riwayat tentang Rasulullah SAW menegur salah seorang sahabat afatanun anf? Apakah engkau akan menjadi tukang fitnah? Tapi ketika kita bacanya dari kitab Ahlus Sunnah nggak ada masalah dan kita tetap memuliakan beliau radhiyallahu taala anhu. Iya kan? Tapi ketika mendapatkannya dari riwayat yang qadzida anhu au nuqus au ghaira an wajhihi kesannya sudah lain. Ini si tukang fitnah. Nah, kali gitu kalimatnya. Dengan ucapan Rasulullah SAW. Ya hatta. Nah, riwayatnya tidak begitu. Tapi kan ini riwayat benar sahih. ahl asul kesana. Tetapi qad zida au nuqsa au ghayra an wajhi. Sudah ditambah, sudah dikurangi, sudah dikasih bumbu penyedap. Sudah dikasih berbagai macam perubahan-perubahan yang kesannya kurang ajar. Ketika kita baca riwayat Rasulullah SAW mengetuk pintu rumah Aisyah. Kemudian tidak dibuka atau tidak dibuka karena entah nggak terdengar atau bagaimana. Maka Rasulullah SAW duduk atau berbaring menunggu. Karena hebatnya Rasulullah SAW dan sabarnya Rasulullah SAW dan ini kisah. Tetapi diriwayatkan kisah yang satu ini bukan membicarakan tentang keutamaan Rasulullah, tapi tentang betapa jahatnya Aisyah. Cuma bahasanya yang dirubah. Rasulullah yang mulia, Rasulullah SAW seorang yang suci harus tidur di emperan rumah gara-gara Aisyah kesan yang beda. Kalau hati-hati. Dari sini makanya riwayat-riwayat dari mereka para kadabun apalagi para rawafid atau mutasyayyi'in kaum Syiah dan yang terpengaruh dengan Syiah ditolak. Tapi ini kisahnya benar ditolak dari mereka. muslim yang saya hormati. Karena qad ghayyira qad zida atau nuqsa ini kalau asal kisahnya ada. Apalagi kebanyakan dari mereka kadibun. Minha ma huwa kadib wa minha ma qad zida anhu aw aw ghayyara an wajhi. Sekarang kemungkinan ketiga. Kemungkinan ketiga adalah yang benar. Riwayatnya dan benar pula. Kata-katanya tidak ditambah tidak dikurangi. Bagaimana? Kata beliau, mereka memiliki sawabiq. Keistimewaan dalam bentuk sabaqiyah wal fadail, keutamaan-keutamaan yang dengan itu dosa mereka yang benar-benar terjadi pun dihapus oleh Allah taala. Hatta annahum yughfar lahum minas sayyiati ma la yughfar min ba'dahum min ba'dihim atau man ba'dahum. Bahkan diampuni untuk mereka dosa-dosa apa yang tidak diampuni untuk orang lain. Kenapa? Karena keutamaan mereka. mereka memiliki keutamaan yang mengalahkan kekurangan-kekurangannya ثم إذا كان قد صدر عن أحد منهم ذنب فيكون قد تاب منه Demikian pula, kalaupun benar terjadi kesalahan atau dosa dari mereka, karena mereka manusia, fayakunu qad taba minhu. Mereka pun adalah orang yang tawabun, yang selalu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. sehingga jangan batrul kalam, batrul kisah, batrul riwayat. Jangan menggunting-gunting riwayat, jangan memotong-motong riwayat. Sahabat fulan, akhlaknya begini dan begitu. Buktinya, dia memanggil bila dengan kalimat Jannal ya Aswad. Nih, dari kitab kalian sendiri. Wahai ahli sunnah, kata si Ada riwayatnya. Manggil Jannal ya Aswad. Lihat apa ucapan Rasulullah masih kata mereka. Lihat apa ucapan Rasulullah pada orang ini dengan nada yang mencerca. Inna fika jahiliyah, padamu ada jahiliyah. Alhamdulillah azakumullah kaum muslimin yang saya hormati hati-hati. Harus hati-hati menerima riwayat dari riwayat-riwayat mereka yang selalu mendramatisir berita-berita yang seperti ini. Kenapa digunting riwayatnya? Kenapa dipotong dan kenapa dikasih bumbu-bumbu tadi? Padahal ketika Rasulullah menegurnya, Inna fika jahiliyah, dia langsung bertobat kepada Allah dan langsung mendatangi Bilal meminta maaf dan menyatakan ya Bilal injak kepalaku supaya aku yakin bahwa engkau lebih mulia dariku. Ini nggak dikisahkan. Eh Bilal injak kepalaku ini. Dia rendahkan, dia taruh kepalanya di bawah di tanah. Injak, Bilal nggak mau. Injak ya Bilal supaya aku yakin engkau lebih mulia dari aku. Ini nggak dikisahkan hati-hati. Sehingga jangan anggap enteng mengambil faedah, mengambil kebaikan dari buku-buku mereka. Tapi kan kisah-kisahnya ada yang benar. Kalaupun benar, bahasanya salah. Kalaupun benar, bumbu-bumbunya, tambahannya segala macam, ini yang mengerikan. Mengesankan dengan kesan-kesan yang salah. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min Kata Syekhul Islam selanjutnya, rahimahullah, Kalaupun mereka sudah berbuat atau kadang berbuat kesalahan, mereka bertobat. Au ata bihasanatin tamhuhu au lahu. Atau mendatangkan satu kebaikan-kebaikan yang menghapus kesalahannya. Sesuai dengan anjuran Nabi, atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah kejelekan dengan kebaikan. Tamhuha yang akan menghapusnya au ghufira lahu bifadli sabiqati atau akan diampuni oleh Allah karena keutamaan sabiqahnya atau karena syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam alladhi hum ahaqqun nas bi syafaatihi atau dengan syafaat Nabi yang mereka merupakan orang-orang yang paling pantas mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Aubtuliya bibala'in fit dunya kuffira bihi anhu atau kemungkinan berikutnya Allah berikan pada mereka satu musibah, satu bencana, satu luka atau sakit atau perkara-perkara yang dia hadapi dalam kehidupan dunianya untuk menghapuskan dosa-dosanya. Ketika Abu Bakar ketakutan dengan kesalahannya, dengan dosanya, ini merasa ya, seorang mukmin Walaupun dia sangat kecil dosanya, tapi tetap takut. Itu mukmin. Ya Rasulullah, apakah ada manusia yang tidak pernah berbuat salah? Ya Rasulullah, apakah ada manusia yang bisa bersih tidak pernah berbuat salah? Rasulullah SAW tahu apa maksud Abu Bakar. Maka dikatakan, Ya Abu Bakrin, alasta tansab, alasta tusibaka la'wa. Wa kama qala sallallahu alaihi wasallam, Ya Abu Bakar, bukankah kau pernah terkena musibah? Bukankah kau pernah sakit? Bukankah kau pernah ditimpa kesengsaraan-kesengsaraan? Dalika matujzauna Nabi, Itulah yang akan membalas dosa-dosamu dan menghapus dosa-dosamu. Sehingga ikhwan ibn azakumullah tidak layak untuk dibicarakan. Insya kalau kalaupun sahih terjadi pada mereka satu kesalahan, nggak layak dibicarakan karena mereka memiliki keutamaan yang menghapus dosa mereka atau mereka sudah dihapus oleh Allah dengan musibah yang menimpa mereka dalam jihad-jihad mereka, luka-lukanya, sakitnya, sengsaranya, susahnya dalam perjalanan jihad, semuanya menghapuskan dosa-dosa mereka. Ditambah lagi mereka tawabun, orang-orang yang bertobat. Dan itu Allah sifati langsung tentang mereka para sahabat. Redu Kuba atau yang salat di Kuba. Dikatakan dengan tawabin dan mutatahhirin orang yang selalu bertaubat dan seorang yang mensucikan dirinya. Maka tidak layak untuk dibicarakan apalagi dijadikan untuk menjatuhkan mereka. Ini adalah sesuatu yang sungguh tidak layak dan tidak pantas. Ini kalau pada dosa-dosa yang memang terjadi itu kemungkinannya sudah dihapuskan, sudah diimbangi dengan kebaikan dan sebagainya. Fakaifal umur latikanu fiha mujtahidin. Itu kalau benar-benar salah, apalagi kalau ternyata bukan salah tapi istihad. Lebih-lebih lagi, berarti kemungkinan yang keempat. Kemungkinan pertama minha ma huwa kadib. Kemungkinan kedua ma qad zida au nuqsa au ghaira. Kemungkinan ketiga kalaupun benar maka itu pun sudah dihapuskan oleh Allah dengan sebab-sebab tadi. Dengan sebab keutamaan sabakianya, dengan sebab taubatnya, dengan sebab musibah yang Allah timpakan pada mereka dan kesusahan yang menimpa mereka. Yang keempat, kadang kesalahannya ternyata bukan kesalahan dalam bentuk yang muhakkakah, tapi kesalahan dalam bentuk istihad. Maka kalau kesalahan istihad tentunya bukan dosa, bahkan tetap mendapatkan pahala. Dikatakan allati fiha mujtahidin in asabu falahum ajran. Kalau benar istihadnya mereka dapat dua pahala. Wa in akhtau falahum ajrun. Kalau mereka salah mereka mendapatkan satu pahala. Wal khata' maghfur dan kesalahannya dimaafkan. Selesai. Maka alasan apa lagi membicarakan kejelekan-kejelekan para sahabat? ada buku kitab ditulis riwayat-riwayat yang sahih tentang kesalahan-kesalahan sahabat. Loh, apa maksudnya? Apa maksudnya buku itu? Ditulis seperti itu. Muncul pertanyaan. Ada apa denganmu? Kenapa nggak mengumpulkan keutamaan sahabat? Kau mengumpulkan kesalahan sahabat? Tapi ini riwayat-riwayat yang sahih. Ya walaupun sahih, ngapain? Kalau kita membicarakan kesalahan kita sesama ahlus sunnah saja adalah ghibah. Apalagi kita mengumpulkan menceritakan kejelekan-jelekan para sahabat. Sehingga Allah, jangan tertipu dengan kalimat riwayat-riwayat yang sahih. Dengan sanat-sanat yang sahih tentang kesalahan para sahabat. Jangan tertipu dengan itu. Kita tidak sedang mencari kesalahan orang. Kita sedang mencari ilmu dari Rasulullah SAW melalui para sahabat. Benar. Wa qala aydan berkata juga Syekhul Islam, "Faman takallama fi hadzal bab ay madaha as-sahaba aw qadaha fihim bijahlin aw bi khilafi ma ya'lam kana mustawjiban lil wa'id." Walau takallama bihaqqin liqasdil hawa la liwajhi Allah أو ليعارض به حقا آخر لكان أيضا مستوجبا للدم والعقاب Kata Syekhul Islam rahimahullah, siapa yang berbicara dalam masalah ini? Ini dalam masalah memuji sahabat atau mencerca sahabat. Siapa yang berbicara tentang mereka bijahlin dengan kebodohan atau bikhilafi ma ya'lam atau menyelisih apa yang sudah diketahui. Bikhilafi ma ya'lam. Karena mustaujiban lil wa'id, maka orang ini pantas untuk ditimpa apa yang diancamkan. Ini pantas untuk terkena ancaman-ancaman. Ancaman azab ya. Walau takallama bihaqqin liqasdil hawa lalu wajhillah walaupun dia berbicara dengan hak. Lihat berbicara dengan hak artinya ucapannya benar. Terjadi memang. Tetapi liqasdil hawa lalu qasd wajhillah, lalu wajhillah Bukan karena wajah Allah, tapi karena hawa, bihi haqqan atau untuk menentang hak yang lain. Maka juga maustaujiban lidzammi wal Orang ini pantas dicerca, orang ini pantas dibalas dan terkena ancaman-ancaman. Dia ucapan beliau rahimahullah. Kalau berbicara tanpa ilmu, terancam. Kalaupun berbicara dengan ilmu, dengan riwayat, dengan hadis sahih, tetapi liqasdil hawa, tetapi untuk tujuan hawa, hawa nafsu juga terancam dengan ancaman. Sudah kita contohkan tadi. Kita membaca riwayat-riwayat tadi. Afattanun anta atau kalimat inna fika jahiliyah kepada sahabat yang lain atau riwayat tentang bagaimana dirajamnya seseorang sahabat atau riwayat dicambuknya seorang sahabat karena minum khamr kita baca riwayat-riwayat itu. Tetapi li ayyi qasdin para ulama menulis dalam kitab-kitab mereka li qasdil ilm fiqih tentang bagaimana hukum rajam, tentang bagaimana caranya merajam, tentang bagaimana caranya uh, eh, cambuk, bagaimana hukumnya seorang yang minum khamr dimasukkan dalam bab fikih, dibahas. Tapi nggak ada kesan untuk mencerca sahabat sama sekali. Ini takkanlah lebih haqqin liwajhillah. Berbicara dengan kebenaran karena Allah SWT, karena ilmu. Karena berbicara tentang ilmu. Tetapi siapa yang berbicara dengan hak, membawakan riwayat-riwayat tadi, riwayat yang sahih, tetapi liqasdil hawa, untuk tujuan hawa nafsu. Bukan karena Allah SWT. Untuk mencerca mereka, untuk merendahkan mereka, untuk memojokkan sekian sahabat. Maka ini yang terancam dengan ancaman-ancaman ada. خلفنا عزق ومن علم ما دل عليه القرآن والسنة من الثناء على القوم ورضا الله عنهم واستحقاقهم الجنة وأنهم خير هذه الأمة التي أخرجت للناس لم يعارض هذا المتيقن المعلوم بأمور مشتبه Siapa yang kenal? Siapa yang tahu? Apa yang ditunjukkan dalam Quran dan apa yang ditunjukkan dalam Sunnah dari pujian-pujian Allah dan Rasulnya terhadap kaum tersebut, terhadap para sahabat, dan juga bagaimana ridhonya Allah pada mereka berkali-kali disebutkan radhiyallahu taala anhum wastiqaqihim jannah dan berita-berita dalam Quran dan Sunnah tentang mereka adalah ahlul jannah dijamin dengan surga wa annahum khairu hadil ummah dan mereka adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan tengah-tengah manusia Untum khara ummatin ukhrijat linnas. Maka siapa yang kenal itu semua? Yang baca dalam Quran dan sunnah tentang mereka dan keutamaan mereka dan janji Allah terhadap mereka, niscaya lam yu'arid hadzal mutayaqqin al-ma'lum bi umurin mushtabiha. Maka niscaya orang ini enggak akan menentang sesuatu yang yakin sesuatu yang mutayakin, yang maklum, yang sudah diketahui dengan yakin dalam Quran dan Sunnah, nggak mungkin dikalahkan dengan perkara-perkara syubhat. Nggak mungkin dikalahkan dengan perkara-perkara yang belum tentu. Belum tentu benar satu, dan belum tentu itu menjadi cercaan buat mereka, karena kadang-kadang kesalahannya istihad. Dan bisa jadi diampuni oleh Allah kalaupun itu adalah dosa, maka apakah yang perkara yang seperti ini bisa mengalahkan sekian keutamaan yang ada dalam Quran dan Sunnah? Maka kata Syekhul Islam rahimahullah, mana alima siapa yang tahu apa yang ditunjukkan dalam Quran dan Sunnah tentang mereka, tentang keutamaan mereka, tentang jaminan ampunan untuk mereka, tentang jaminan surga untuk mereka. Siapa yang mengenali ini semua? Tidak mungkin akan bisa terkalahkan dengan perkara-perkara yang mutasyabihat. Minha ma la yu'lam Apa itu mustabihah-mustabihah tadi? Perkara-perkara yang samar-samar yang subhat-subhat tadi. Riwayat-riwayat yang minha ma huwa kadhibun. La yu'lam sihhatuhu yang kadang dusta enggak diketahui kesahihannya wa minha ma yatabayyan kadhibuh di antaranya ada yang jelas dustanya wa minha ma la yu'lam kaifa waqa di antaranya ada yang tidak diketahui bagaimana bisa terjadi Kejadiannya terjadi, tapi kenapa? Pasti ada sebab. Ya. Gak mungkin ada sebab, karena kisahnya hanya sepotong di bawah. Wa minha ma yu'lam udrul qaumi fi dan di antaranya ada yang sudah diketahui udurnya dimaklumi. Ada udurnya. <coughs> Sehingga dikatakan tentang mereka para sahabat yang mengatakan pada Rasulullah SAW radhiyallahu taala anhum wa Ya Rasulullah ij'alana ilahan kama lahum aliha. Ya Rasulullah sallallahu ah, bukan begitu kalimatnya. Ij'alana dzatu anwat kama lahum dzatu anwat. Ya Rasulullah jadikan untuk kami pohon keramat supaya mereka seperti mereka punya pohon keramat. Yu'lam udruhu. Hadis ini sahih tetapi tahu, diketahui udur mereka. Apa udurnya? Mereka baru masuk Islam. Dimaklumi radhiyallahu taala anhu Jangan jadi cercaan buat mereka. Karena yu'lam udruhu. Diketahui udurnya dalam nas. Wa nahnu hudathau ahdin bikufrin. Dan kami dalam keadaan dekat dengan kekufuran, kata mereka. Bukan sahabat Abu Bakar wa Umar wa Uthman. Bukan muhajirin wal ansar. Bukan. Tapi mereka-mereka yang setelah fathu, mereka masuk Islam. Ikut perang Hunain. Maka terjadilah apa yang terjadi. Dan mereka meriwayatkan dengan kalimat, wa nahnu hudatsau ahdin bi dan kami sangat dekat dengan kekufuran karena baru masuk Islam. Jangan dijadikan cercaan dan berkata para sahabat itu kan dekat dengan kekafiran sehingga wajar mereka begini dan mereka begitu. Kalau kita kan jauh dari kekafiran, kita nggak merasakan masa jahiliyah. Astagfirullah. Jadi kalian lebih baik dari para sahabat itu maksudnya. Ini khonidun azakumullah hawa. Itu hawa nafsu. Maka wa minha ma yu'lam utrul qawmi fih. Di antaranya ada yang sudah diketahui udurnya mereka dalam masalah itu. Wa minha ma yu'lam taubatuhum minhu. Dan di antaranya ada yang diketahui taubatnya mereka. Seperti yang tadi sahabat yang mulia yang memanggil uh, Bilal dengan Yabnal Aswad, wahai anak budak hitam. Dan kemudian menyesal dan taubat. Yu'lam taubatuhu wa Diriwayatkan taubatnya, diriwayatkan menyesalnya, diriwayatkan dia minta maaf kepada Bilal. Wa minha ma yu'lam anna lahu minal hasanati ma yaghmiruhu. Dan diantaranya ada yang diketahui bahwa mereka para sahabat memiliki hasanat yang besar yang mengalahkan kesalahan-kesalahan yang kecil. Dengan demikian, apakah riwayat-riwayat yang seperti ini yang minha minha minha tadi sudah disebutkan apakah bisa mengalahkan sesuatu yang mutayakin Apakah bisa mengalahkan sesuatu yang yakin, yang pasti, yang muhkamat dalam Quran dan Sunnah? Radiyallahu anhu maradu'an. Atau ayat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Atau ayat as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wa ansar. Waladzina taba'uhum bi ihsan. Radiyallahu anhum maradu'an. Atau ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang menyatakan jaminan ampunan untuk mereka sebagaimana Allah kata tentang mereka dari awal ayatnya dengan kalimat Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu Muhammad Rasulullah SAW walladzina ma'ahu dan yang bersamanya dipuji oleh Allah sampai pada akhirnya wa'adallahu alladzina amanu minhum minhum min man dari siapa min sahabat min alladzina ma'ahu yang bersama Nabi وعد الله الذين آمنوا منهم مغفرة وأجرا عظيما Allah jamin, Allah janjikan untuk mereka maghfiratan wa ajran azima, ampunan dan pahala. Ini semua muhkamat. Ini semua mutayakin. Apakah terkalahkan dengan riwayat-riwayat tadi? Minha ma huwa kadib, minha ma qad ghuyir wa nuqsa wa zida minhu atau minha ma yu'lam taubatuhu Wa minha ma yu'lam udruhum. Wa minha, wa minha, wa minha. Semuanya tidak bisa mengalahkan apa-apa yang sudah muhkam, sudah meyakinkan dalam Quran. Faman salaka sabila ahli sunnah istaqama qawluhu Maka siapa yang menjalani jalan ahli sunnah niscaya ucapannya akan lurus. Istaqama qawluhu Wa kana min ahli al-haqqi wal istiqamati wal i'tidal. Maka siapa yang menjalani jalan ahli sunnah, dia akan menjadi golongan ahlul haqqi, wal istiqamah, wal i'tidal. Orang yang lurus, orang yang istiqamah, orang yang bijak, i'tidal. Wa illa hasala fi jahlin, wa naqsin, wa tanaqub. Tapi kalau tidak menjalani jalan para sahabat, tidak menjalani jalan ahli sunnah, tidak bersikap seperti sikapnya ahli sunnah kepada para sahabat, maka niscaya akan terjerumus ke dalam kebodohan atau kontradiksi di dalamnya akan terjatuh dalam naqdin wa tanaqud kahali haula'i rafidah ad sebagaimana apa yang terjadi pada kaum rafidah syiah ad golongan sesat demikian ucapan yang bagus dari beliau rahimahullah Qala Abu Zur'ah rahimahullah Idza ra'aita ar-rajul yantaqisu ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu fa'lam annahu zindiq. Jika engkau melihat seseorang mengurang urangi kedudukan salah seorang dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW, maka ketahuilah bahwa dia zindiq. Perhatikan ikhwan azakumullah. Tidak bilang rafidah, tidak bilang khawarij, tidak bilang sufi, tidak bilang siapapun. Dengan kalimat umum, siapapun. Kalau engkau melihat seseorang yang mengurang-urangi salah seorang sahabat, tidak mesti banyak. Satu saja sudah cukup dia zindir. Dia memuja Abu Bakar wa Umar wa Uthman, tapi mencela satu sahabat. Tapi saya gak senang sama si fulan. Benci. Dia begini, dia begitu. Cukup dikatakan zindiq. Qala fa'lam annahu zindiq wa innama yuriduna an yujarrihu shuhudana. Ketahuilah bahwa mereka tujuannya hanya ingin menjarah saksi-saksi kita. Mereka hanya ingin menjarah saksi-saksi kita. Siapa saksi-saksi kita? Para sahabat. Kenapa kamu salatnya seperti ini? Kenapa puasanya seperti itu? Kenapa kamu berbuat seperti ini? Kenapa ibadahnya seperti itu? Kenapa akidahnya, keyakinan seperti ini? Selalu kamu akan katakan karena hadis riwayat Abu Hurairah, karena hadis riwayat Ibnu Umar, karena hadis riwayat Aisyah, karena hadis riwayat fulan wa fulan, karena hadis mesti sahabat yang disebut. Lah kalau dijatuhkan sahabatnya akan gugur hadisnya. Maka mereka mencerca sahabat itu tidak lain kecuali menggugurkan saksi-saksi kita. Kalau menggugurkan saksi-saksi kita, maka akan gugur pula persaksiannya yang dibawanya. Dan berarti mereka bukan mencela seorang sahabat, tapi mencerca sekian banyak hadis yang dibawanya. Apalagi subhanallah, bukan tidak sengaja. Saya yakin bukan tidak sengaja. Yang sering dicerca justru muktiin bin hadis. Yang sering dicaca justru mereka-mereka yang banyak meriwayatkan hadis. Abu Hurairah paling banyak dicerca oleh mereka. Bahkan sampai ditulis buku oleh Abu Hurairah dengan judul pendusta pertama dalam sejarah Islam, Abu Hurairah. Syiah paling benci pada Abu Hurairah. Setiap membaca riwayat-riwayat yang mereka sengaja memilih riwayat-riwayat yang tidak masuk akal menurut akal mereka. Adapun akal hal sunnah diterima akalnya seorang yang beriman pada Allah dan Rasulnya. Ini hadis apa seperti ini? Gak masuk akal. Siapa sih rawinya? Abu Hurairah. Ini Abu Hurairah selalu bawa hadis kayak gini. Abu Hurairah lagi. Sebagian mereka, tokoh mereka Jalaluddin, Kang Bolal, juga sama. Kalau membaca hadis kok hadis yang seperti ini dimuat dalam kitab yang semulia ini. Saya tidak mengerti, ini kesalahan dari siapa? Apa dari Abu Hurairahnya atau dari Bukharinya? lihat. Maksudnya silahkan cerca siapa saja boleh. Mau cerca Bukhari boleh, mau cerca Abu Hurairah boleh. Na'udzubillah, kalimat-kalimat yang na'udzubillah, kalimat syubhat yang mengerikan. Yang dikatakan syubhat khattarfah yang kayak gini ini. Subhat itu menyambar dia bergaya seakan-akan dia memuliakan kitab Bukhari. Aku akan membaca kitab aku berwudu sebelumnya. Karena aku lihat buku ini memuat ucapan baginda yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika aku sampai dalam hadis di bab mandi tentang Musa Salam yang berlari dalam keadaan telanjang, aku heran. Hadis yang seperti ini kenapa harus dimuat sih? Entah apa itu kesalahan Abu Hurairah atau Bukharinya. Ucapannya sangat halus, tetapi menikam pedang bermata dua. Silakan kalian cerca Abu Hurairah, silakan kalian cerca Bukhari, bebas itu maknanya. Demikian pula ketika membaca hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian Rasulullah SAW membicarakan tentang keluarnya tanduk syaitan minha huna sambil menunjuk kamar Aisyah. Ada apa dengan Aisyah? Kok sampai Rasulullah SAW menunjuk ke kamarnya dan dikatakan dari sana muncul tanduk syaitan. Allahu alam, ada apa dengan Aisyah? Kita membaca hadis berikutnya. Astagfirullah. Ini juga sama. Kalimat yang kelihatannya halus tapi maknanya silakan cerca Aisyah. Yang Rasulullah mengatakan dari kamarnya akan keluar. Siapa yang bilang dari kamarnya? Gak ada satu hadis pun. Yang ada adalah asyara ilal masyrid atau asyara ilal iraq dan asyara mengisyaratkan ke arah kamar Aisyah. Bukan ke kamar Aisyah, ke arah kamar Aisyah. Wajar tuh. Kalau saya sekarang menunjuk ke arah timur. Mana? Sana kan? Nah, rumah saya tadi di sana. Itu mananya? Ke arah kamar Aisyah atau ke arah Irak. Atau ke arah Masyrik mananya? Barakallahu fikum. Tetapi dia pura-pura bodoh. Pura-pura bodoh. Ada apa dengan Aisyah? Maksudnya silahkan kalian cerca Aisyah. Boleh. Sehingga guru kencing berdiri, muridnya kencing berlari. Gurunya kayaknya halus, gurunya kasar. Dasar Aisyah memang begini, memang begitu. Lihat ikhwanillah azakumullah. Diajari oleh gurunya. Na'udzubillah. Pantas dipanggil Kang Bola. Karena memang benar-benar bola. Ikhwanillah azakumullah. Kau muslim yang saya Kembali pada ucapan berikutnya dari para ulama. Qala Abu Zur'ah. Idza ra'aita ar-rajul sudah dibaca tadi ya. Jika rakyat ar yang tak kesuahan min ashabi Rasulullah, maka jika engkau melihat seseorang mencerca salah seorang sahabat Rasulullah, ketahuilah maka ketahuilah bahwa dia zindiq. Wa an wa innama yuriduna an yujarrihu shuhudana. Mereka tidak lain kecuali ingin menjatuhkan saksi-saksi kita. Liyatlubul kitab was sunnah al yubtilu al kitab was sunnah wal jarah bihim aula wa hum zanadiqah kata Abu Zur'ah selanjutnya mereka menjatuhkan saksi-saksi saksi kita liyubtilul kitab was sunnah untuk menggugurkan kitab dan sunnah untuk membatalkan kitab dan sunnah wal jarah bihim aula menjarah mereka lebih pantas karena mereka memang zanadiqah Kenapa harus Abu Hurairah yang dijarah? Mereka lebih pantas untuk dijarah. Kenapa Aisyah yang dijarah? Mereka lebih pantas untuk dijarah. Qala Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal. Berkata Abdullah, anak dari Imam Ahmad rahimahullah. Dia berkata, "Qultu li abi." Aku katakan pada ayahku. Manir Rafidhi? Siapakah Rafidhah? yashtum wa yasub Abu Bakr wa Umar. Tanya pada bapaknya Imam Ahmad. Siapakah yang disebut dengan Rafidah atau seorang Rafidi? Dijawab, orang yang mencerca Abu Bakar dan Umar. Wasa'atu abi an rajulin yastum rajulan min ashabi Rasulullah SAW. Ma'arahu arahu ala al-Islam. Aku tanya lagi, bagaimana orang yang mencerca salah seorang sahabat? Qala ma al-Islam. Aku tidak melihat dia di atas keislaman. Aku tidak melihat dia di atas keislaman. Sama dengan pendapatnya Imam Malik rahimahullah. Kata Imam Malik kufur. Apa dalil beliau rahimahullah?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 Mereka berupaya untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Taala sampai pada kalimat permisalan mereka. Di dalam Taurat <laughs> mereka ada tanda-tanda bekas sujud. Dan permisalan mereka dalam Injil kazar'in. Permisalan mereka dalam Injil seperti pohon yang tumbuh, membesar, semakin kokoh, semakin kokoh yu'jibu zurra mengagumkan penanamnya liyadhidha bihimul kuffar untuk membuat jengkel orang-orang kafir kata Imam Malik Allah katakan itu bihimul kufar. maka siapa yang jengkel kepada sahabat maka dia kufur maka dialah yang dimaksud oleh Allah liyadhidha bihimul kufar. ini dari Imam Malik rahimahullah sehingga kata Imam Ahmad juga sama ma'arahu alal islam aku tidak melihat mereka di atas Islam Aku tidak melihat mereka di atas Islam. Qala Ahmad bin Hamal rahimahullah Sifatul mu'min min ahli sunnah wal jamaah man 'arafa haqqas salaf alladhina ikhtarahum Allah li sohbati nabiyih sallallahu alaihi wasallam wa tarahhama 'ala jami' ashabi Muhammadin saghirihim wa wa kabirihim haddatha وكبيرهم وحدث بفضائلهم وأمسك عما شجر بينهم hadza majtama alaihi العلماء fil afaq kata Imam Ahmad rahimahullah sifatnya seorang mukmin dari kalangan ahli sunnah wal jamaah adalah demikian-demikian sampai pada kalimat yaitu orang yang mengenali hak para salaf saleh hak para pendahulu yang Allah pilih untuk menemani nabinya. Siapa yang dimaksud? Para sahabat. Siapa yang mengenali salaf para pendahulu yang Allah pilih mereka untuk menemani nabinya untuk menjadi sahabat-sahabat nabinya dan kemudian mengucapkan doa rahmat untuk mereka dan kepada seluruh para sahabat Nabi Muhammad SAW yang kecilnya dan yang besarnya dan menyampaikan keutamaan-keutamaan mereka dan diam terhadap apa-apa yang diperselisihkan oleh mereka ini sifat seorang mukmin ahli sunnah wal jamaah Hada majtama alaihi ulama'u fil dan ini merupakan perkara yang disepakati oleh seluruh para sahabat para ulama di seluruh penjuru dunia fil afar di seluruh ufuk dan di seluruh penjuru Hada majtama alil ulama artinya ini ijma, ini kesepakatan seluruh para ulama enggak berbeda pendapat. Kalau ada seseorang yang mencerca sahabat, maka dia zindir. Ya. Hati-hati azakumullah. Ya. Kita lihat hampir semua ahlul bid'ah terjatuh dalam cercaan pada sahabat. Tidak hanya Rafidhah. Ya. Termasuk Khawarij mencerca Uthman bin Affan dan membenarkan para pemberontak seperti ucapan Said Qutb termasuk sufi menyatakan bahwasanya mereka itu hanya menimba ilmu-ilmu yang paling rendah ilmu syariat sedangkan kita mendapatkan ilmu hakikat yang lebih tinggi dari mereka kita mengambil dari sumber di mana mereka mengambil bahkan dari sumber di mana Nabi mengambil bahkan dari sumber di mana para malaikat mengambil daripadanya ini ucapan kaum sufi termasuk juga Mu'tazilah, mencerca sahabat. Ya. Termasuk Mu'tazilah belakangan. Ya. Yang termasuk Muhannathin Mu'tazilah. Mu'tazilah Mu'tazilah banci. Ya. Karena sebagiannya masih ikut-ikut ahlu sunnah. Tapi sebagiannya masih berpikiran Mu'tazilah. Mereka juga sama menyatakan bahwa nahnu mereka aslam wa nahnu a'lam a'lamu aslam Para sahabat memang selamat. Tapi kita lebih alim dan lebih selamat. Kenapa Aklani berkata begitu? Kata mereka, para sahabat itu hanya gihnun. Pokoknya ya. Tidak berpikir, tidak meneliti, tidak mencari kenapa, kenapa, dan kenapa. Sedangkan kita meneliti. Babi dilarang, diharapkan kenapa kita selidiki. Ini nggak boleh, kenapa kita bahas. Kita masukkan laboratorium, kenapa begini, kenapa begitu. Sehingga kita a'lam, mereka memang selamat. Ya, selamat mereka. Tapi kita a'lam wa aslam, kita lebih alim dan lebih selamat. Astagfirullah. Ini juga sama mencerca sahabat, bahkan bukan satu, seluruhnya dicerca. Korps semuanya disebut. Kalau hampir semua ahlul bid'ah mencerca sahabat. Bahkan beberapa ahli bid'ah baru juga sama. Mencerca sahabat. Ada ahli bid'ah baru. Maksudnya ahli bid'ah baru itu kemarin ahli sunnah sekarang jadi ahli bid'ah gitu. Baru jadi kemarin kejadian sama. Ujung-ujungnya mencerca sahabat. Nah, kalau akan tahu sendiri insya Allah bahwa mereka yang terjemus di dalamnya yang kemarin masih ahlu sunnah tiba-tiba berbicara tentang sahabat ada yang mencerca sahabat-sahabat demikian ada yang mencerca sahabat-sahabat demikian Qala Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah wa yara ashab al-hadith al-kaf an amma shajara bain ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tathhir al-sinah an dzikri man yatadamman 'aiban lahum wa naqsan fihim wa yarawna at-tarahhum 'ala jami'ihim wal muwalat likaffatihim Berkata Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah dalam kitabnya Aqidatul Salaf wa Ashabul Hadis Para Ashabul Hadis berpendapat untuk kaf untuk menahan lidah tidak berbicara, tidak berkomentar tentang apa yang terjadi di kalangan para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Ini apa yang diperselisihkan oleh mereka. Watatuhiril al-sinah. Mereka berpendapat untuk membersihkan lidah dari apa yang mengandung aib terhadap para sahabat. Apa yang mengandung aib tidak diucapkan. Dibersihkan lidah dari ucapan-ucapan seperti itu. Awanak naqsan fihim atau yang mengandung pengurang-urangan dari kedudukan mereka. Wa yarawna tarahum ala jami'ihim dan berpendapat untuk mendoakan rahmat kepada mereka dan berwala kepada mereka, mencintai mereka kafatihim. Keseluruhan mereka, tidak pilih-pilih. Qala Ibnu Hajar rahimahullah, berkata Ibnu Hajar rahimahullah, ittafaqa ahlul islami ala anna jami'as sahabah udul. Kata Ibnu Hajar rahimahullah, sepakat seluruh ahlul Islam bahwa seluruh para sahabat adalah orang-orang yang adil, jujur, terpercaya. Walam yukhalifi fi dzalika illa min minal mubtadi'ah. Tidak ada yang menyelisihinya kecuali kelompok-kelompok syad yang nyeleneh dari kalangan mubtadi'ah dari kalangan ahlul bidah. Ini ucapan Ibnu Hajar. Bahwa sahabat kulluhum idul. Semuanya adil, jujur, terpercaya, bisa diterima riwayatnya. Ini semua para ulama berpendapat sama. Illa syudud minal mubtadi'ah. Kecuali syudud. Golongan orang-orang yang nyeleneh, yang aneh sendiri dari kelompok-kelompok mubtadi'ah. Apakah dari Syiah Rafidah atau dari Khawarij atau dari mereka yang sejenisnya. Kalau Muhammad ibn Ali rahimahullah حدثنا مهنا قال سألت أحمد عن عبيد الله بن موسى العبسي فقال كوفي فقلت كيف هو قال كما شاء الله قلت كيف هو يا أبا عبد الله قال لا يعجبني أن أحدث عنه قلت لما Qala yuhaddis bi ahadis fiha tanaqqus li ashabi Rasulullah SAW. Lihat Muhammad bin Ali rahimahullah mengatakan menyampaikan kepada aku Muhanna. Aku tanyakan kepada Ahmad tentang Ubaidillah atau Ubaidullah ibni Musa al-Absi tentang seseorang rawi. Faqala dijawab oleh beliau Kufi, dia orang Kufa. Kutu kaifa huwa? Bagaimana dia? Kama Allah. Sekehendak Allah. Aku katakan, "Kaifa huwa? Ya Aba Abdullah, bagaimana beliau?" Wahai Aba Abdullah. Karena dia maksa minta diterangkan, qala la yu'jibuni. Aku tidak suka. Dia tidak mengagumkan aku, aku tidak suka dengan dia. Dan aku tidak ingin untuk meriwayatkan hadis dari dia. Qultu lima. Aku katakan, kenapa? yuhaddis bi ahadits fiha tanaqqus li ashabi Rasulullah SAW. Dia meriwayatkan hadis-hadis yang di dalamnya mengandung pengurangan, mengandung cercaan terhadap para sahabat. Cuma meriwayatkan hadis. Karena yang diriwayatkan diriwayatkannya mengandung cercaan, mengandung sesuatu yang mengurang-urangi kedudukan sahabat, Imam Ahmad nggak suka. La yu'jibuni. Aku nggak suka untuk meriwayat dari dia. Ya. Karena meriwayatkan hadis-hadis yang seperti itu ini meriwayatkan hadis tidak menambahi, tidak mengurangi. Tapi karena hadis yang diriwayatkannya yang seperti itu, beliau nggak suka. Hadis yang di dalamnya fihi tanakus li sahab li ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Hanbal rahimahullah, sami'tu Aba Abdullah rahimahullah yaqul. Aku mendengar Abu Abdullah rahimahullah berkata, aghraja ilaina Gundar yani Muhammad bin Ja'far kutubahu an Syu'bah fakatabna minha Gundar ini julukan Muhammad ibn Ja'far mengeluarkan kitab-kitabnya dari Syu'bah fakatabna minha maka kami mencatat daripadanya kuntu ana wa Khalaf ibn Salim al-Makhrami aku dan Khalid Ibn Salim Al-Makhrami. Wa kana fiha tilkal ahadith. Dan di dalam kitab-kitab itu ada hadis-hadis tersebut. Hadis-hadis apa? Hadis yang tadi, yang fihi tanaqqus. Yani allati fiha dzikru ashabin Nabi Sallam. Yaitu yang padanya ada sebutan tentang sahabat-sahabat Nabi begini dan begitu. Fa amma ana falam aktubha. Adapun aku tidak mencatatnya. Wa amma khalaf fakatabaha. Adapun khalaf mencatatnya. Alal wajhi kulliha. Mencatatnya seluruhnya sesuai dengan aslinya. Qala Abu Abdullah berkata Abu Abdullah kuntu aktubul asanid wa ad'al kalam. Qultu li Abi Abdullah lima? Qala li a'rif ma ruwiya Sya'bah. Kata beliau, adapun aku hanya mencatat sanadnya, tapi nggak mencatat isinya. Loh, untuk apa? mencatat sanadnya untuk mengetahui yang diriwayatkan tadi dari siapa. Kok ada berita-berita kayak gitu tentang sahabat? Dari mana? Tapi kata-katanya aku nggak mau dengar, nggak mau tahu. Yang penting dia tahu isinya begitu, isinya mencerca sahabat atau ada pengurang-urangan sahabat. Qala Abu Abdullah la uhibbu an yaktub hadhihi al ahadith allati fiha dhikru ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. La halal wa la haram wa la sunan. Qultu aktubuha qala la tandur fiha. <laughs> Dikatakan aku tidak suka untuk mencatat untuk dia mencatat hadis-hadis yang seperti ini yang menyebutkan tentang sahabat-sahabat Nabi. Tidak masalah halal, tidak masalah haram, tidak masalah sunan. Qultu aktubuha, aku tulis. Qala la tandur fiha. Kata dia jangan lihat padanya. Wa yasyai'in fitil kami ilm. Kata Abu Abdullah, emang ada apa di dalamnya dari ilmu? Ini ada faedah ilmu apa di dalamnya? Sahabat fulan begitu sahabat fulan begitu. Apa ilmu yang kamu dapat? Laisa fiha minal ilm. Alaikum bis sunan wal fiqh wa ma yanfa'ukum atas kalian untuk mencatat sunnah-sunnah fiqh, fiqh dan apa yang bermanfaat buat kalian. Sedangkan hadis ini apa faedah? Mengetahui sahabat fulan pernah berbuat begini, berbuat kesalahan ini, sahabat fulan pernah berbuat kesalahan itu, apa? Apalagi dikhususkan kita tentang kesalahan-kesalahan sahabat. Isyad. Eh, eh, faedah. Malaha min al-ilm. Apa yang ada dalamnya dari ilmu? Qala Ahmad bin Hanbal rahimahullah kana Salam ibn Abi Mu'ti akhadha kitab Abi Awana. Salam ibn Abi Mu'ti mengambil kitab dari Abu Awana. Alladhi fihi dhikru ashabin Nabi. Yang dalamnya disebutkan tentang sahabat-sahabat Nabi. Fa uhriqa ahadits al-a'mash tilk. Maka aku membakar semua catatan-catatan hadis-hadis A'mash tadi. Karena berisi yang seperti itu. Qala al-Fadl ibn Ziyad. Berkata Fadl ibn Ziyad. Sami'tu Abu Abdullah ibn Hanbal wa dafa'a ilayhi rajulun kitaban fi ahadith mujtami'ah ma yunkar fi ashabi Rasulullah alaihi wasallam Aku mendengar Abu Abdullah ibn Hanbal, ini Imam Ahmad rahimahullah, menyerahkan kepadanya seseorang, ini ada seseorang yang menyerahkan kepadanya satu kitab. Di dalamnya ada hadis-hadis yang diingkari yaitu tentang sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang mengandung pengurangan-pengurangan padanya. Fanadhara fihi thumma Maka Imam Ahmad membacanya kemudian berkata, "Ma yajma' hadhihi illa rajulun su." Tidaklah mengumpulkan hadis-hadis yang seperti ini kecuali orang jelek. Illa rajulun su. Wa sami'tu Abu Abdullah yaqul balaghani Salam ibn Abi Muti'. أنه جاء إلى أبي عوانة فاستعار منه كتابا كان عنده فيه بلايا مما رواه الأعمش فدفعه إلى أبي عوانة يعني الأعمش فذهب سلام به فأحرقه dikatakan sampai kepada aku aku mendengar Abu Abdullah berkata sampai kepada aku berita wasallam ibn Abu Muti' Dia datang kepada Abu Awana dan meminjam daripadanya kitab. Yang di sisinya atau di dalamnya ada berbagai macam bencana. Ini riwayat-riwayat yang seperti itu tadi. Mimma rawahul A'mas dari apa yang diriwayatkan oleh Al-A'mas. Ini Abu Awana. Fadafa'ahu ila Abi Awana. Maka diserahkan kepada Abu Awana, yang Al-A'mas. Fadahaba Salam fa'ahraqahu. Maka Salam mengambilnya dan membakarnya. Faqala rajulun li Abi Abdullah. Maka seorang berkata kepada Abu Abdullah Imam Ahmad, "Arju an la yadurruhu dzaka syai'an." Insyaallah, mudah-mudahan yang demikian tidak membuat madarat. Insyaallah. Faqala Abu Abdullah, "Yadurruh?" Membuat madarat? Bal yujar alaih. Ketika orang tadi berkata, mudah-mudahan enggak membuat kejelekan dengan dibakar itu. Kejelekan bahkan mendapat pahala Kenapa mendapat pahala membakar riwayat-riwayat yang sahih dari tentang para sahabat? Karena membicarakan kejelekan seorang mukmin itu dosa. Apalagi membicarakan kejelekan seorang mukmin yang mulia yang memiliki sifat sadaqiyah sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bal yujar alaihi insyaallah bahkan dapat pahala insyaallah demikian kata beliau قال أبو الحارث محمد بن أحمد الصائغ رحمه الله جاءنا عدد وما هم ذكروا أنهم من الرقة فوجهنا بها إلى أبي عبد الله هكذا العبارة ما تقول في من زعم أنه مباح له أن يتكلم في مساوي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو عبد الله هذا كلام سوء رديء yujanibunaha ula'il qawm wa la yujalisun wa yubayyin amrahum linnas. Datang beberapa orang dan menyebutkan tentang perkara-perkara riqqah. Fawajahna biha ila Abi abdillah Maka kan aku antarkan mereka ke Imam Ahmad Abu Abdullah. Demikian ibarahnya. Wallahu alam. Ma taqulu fi man za'ama annahu mubah? Apa pendapatmu dengan orang-orang yang berkata bahwasanya boleh membicarakan kejelekan-kejelekan sahabat? Maka Abu Abdullah mengatakan hada kalamun su. Pendapat seperti itu adalah ucapan yang jelek, radi. Yujanibuna haulal qaum. Jauhi mereka kaum tersebut yang menganggap boleh membicarakan kejelekan para sahabat. Jauhi mereka. La yujalisun, jangan kalian bermajlis dengannya wa amrahum linnas dan terangkan keadaan mereka pada manusia. Terangkan keadaan mereka pada manusia. Kita lanjutkan sampai selesai atau kita hentikan? Hah? Tanggung ya. Tinggal lima enam riwayat lagi. Pendek-pendek. Berkata Awam bin Hausyab rahimahullah. Udhkuru mahasin ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Al-Awam Ibn Hawsha, sebutkan tentang kebaikan-kebaikan para sahabat. Ta'talif alaihim qulubun nas. Dengan itu hati-hati manusia akan jinak kepadanya, kepada para sahabat. Wala tadkuru masawihim dan jangan kalian sebut kejelekan-kejelekan mereka. Fatahrisun nas alaihim karena dikhawatirkan manusia akan menjadi lancang pada mereka. Akan menjadi enggan, kurang ajar kepada para sahabat. Tentunya kalau kita sebutkan keutamaan-keutamaannya, manusia akan cinta pada para sahabat dan ingin menjadi seperti mereka. Tapi kalau diceritakan kejelekan-kejelekannya, apalagi tercampur dengan yang dusta, yang palsu, yang ditambah, yang dikurangi, maka manusia akan menjauh dan kalau menjauh dari para sahabat, na'udzubillah, akhirnya menjauh dari hadis. Ya, menjauh dari hadis. Al-harsh maknanya khusyunah, kekakuan. al qaum maknanya hasyadu wal ma'na turisul adawa wal baghdha. Maknanya adalah mewariskan permusuhan dan kebencian. Ceritakan yang baik-baik. Ceritakan keutamaan mereka. Sehingga manusia cinta pada para sahabat dan meneladani mereka. Tetapi kalau ceritakan yang jelek-jelek, maka niscaya manusia akan memusuhi mereka, menjauh dari mereka, akan membenci mereka. Qala nawawi rahimahullah Wa'lam anna sabba sahabah haramun min fawahish al-muharramat sawa'un man labas al-fitan minhum wa ghairu. Kata nawawi rahimahullah, ketahuilah bahwa mencerca sahabat merupakan perkara yang haram. Dikatakan oleh beliau, perkara yang haram. Dan termasuk fahishah, perbuatan fuhsh. Dari kalangan dari muharramat. Fahishah dari muharramat. Dan perbedaannya fawahish dengan secara umum muharramat, kalau yang fawahish adalah diingkari bukan hanya dengan nas tetapi dengan fitrah dan akal. Itu fuhsh namanya. Dan seringkali dalam Al-Qur'an yang disebut fuhsh adalah zina, liwat dan sejenisnya. Yang orang yang sehat akalnya pasti akan jijik terhadapnya. Itu dikatakan fuhsh. Kata beliau, haram dan merupakan fawahishil muharramat, merupakan perkara yang haram dan fuhsh. Sama saja apakah orang-orang yang terlibat dalam fitnah ataupun yang tidak terlibat dalam fitnah. Yang terlibat dalam fitnah tentunya khawarij dan rawafid. Yang terlibat dalam fitnah di masa-masa tersebut mereka. Demikian pula yang tidak terlibat dalam fitnah, yaitu orang-orang yang datang belakangan di masa-masa terakhir ikut mencerca, maka tetap dia terkena cerca. Dikatakan haram dan fawahish. قال الإمام أحمد رحمه الله إنه يجب على السلطان تأديبه أو تأديب من سب الصحابة وعقوبته وليس له أن يعفو عنه بل يعاقبه ويستتبه يستتبه kata Imam Ahmad wajib bagi penguasa untuk menghukum orang yang mencerca sahabat dan memberikan balasan yang setimpal pada mereka. Dan tidak boleh memaafkan mereka. Bahkan harus dihukum. Dan diminta taubatnya. Istatibuhu diminta taubatnya. Kenapa dikatakan tidak boleh dimaafkan? Karena bukan haknya mereka. Beberapa perkara-perkara dalam hukum itu ada dua jenis. Ada jenis yang kaitannya dengan manusia lain, ada jenis yang kaitannya dengan agama atau dengan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Maka yang kaitannya dengan manusia lain bisa manusia itu memaafkan selesai. Bagaimana? Kisos. Kisos. Kalau keluarganya memaafkan, nggak jadi kisos. Saya sudah maafkan. Saya hanya berdiat. Karena itu hak mereka. Tetapi yang dibuat oleh mereka dengan mencerca sahabat itu bukan hak mereka, bukan hak manusia. Karena ini mencerca apa yang diboleh para sahabat. Agama maka la'afu anhu tidak boleh memaafkan mereka bal akibuhu bahkan harus dihukum yastatibuhu nah kalau mencerca kalian wahai penguasa kalau mencerca kalian wahai para penguasa kalian memaafkan tidak apa-apa tangkap tangkap tangkap tangkap karena subversif ya dulu istilahnya terus setelah dinasehati setelah di ah, sudah dimaafkan dan mengapa itu hak mereka tetapi kalau ini bukan hak mereka ini hak Allah subhanahu wa ta'ala Qala Ishaq ibn Rahuya rahimahullah. Man syatama ashab Rasulullah SAW yu'aqib wa yuhbas. Yu'aqib wa yuhbas. Siapa yang mencerca Rasulullah SAW? Mencerca sahabat-sahabat Rasul, maka dia dihukum dan dipenjara. Dipenjara. Wa hadza qawlu katsirin min ashabina dan ini ucapan sebagian besar dari sahabat-sahabat kami. Kata beliau. Berkata juga Syatibi rahimahullah, wa aslu hadal fasad Yani sabda salaf kata Imam Syatibi dan asal muasal dari kerusakan ini, kerusakan mencerca salaf min qibalil khawarij. Asal muasalnya dari sisi kaum khawarij. Fahum awwalu man la'ana salafus salih. Mereka adalah orang-orang yang pertama melaknat para salafus salih wa kafara sahabah yang mengkafir-kafirkan para sahabat radhiyallahu taala an sahabah. Wa mislu hadza kulluh wa mislu hadza yulisu al adawa wal baghdha dan semua perkara ini menyebabkan permusuhan dan kebencian. Berkata Hafiz Ibn Amr Ibn Rafi' rahimahullah, "Kunna julusan 'inda Abil Walid Abdul Malik Ibn Juraij." Kami pernah duduk-duduk di sisi Abdul Walid Abdul Malik Ibn Jurayj rahimahullah. Faidah birajulin min ali badan tiba-tiba seseorang dari suku badan yang dijuluki dengan fulan nggak disebutkan namanya ya, atau tiba-tiba datang padanya. Faqala lahu ya Abul Walid wahai Abul Walid man rafidhi siapa yang disebut rafidhi bainan nas di antara manusia siapa yang disebut rafidhah Qala man yarfud ahadan min ashabi Muhammadin wa karihahu. Rafidhi kata beliau adalah seorang yang menolak sahabat atau salah satu dari sahabat Rasulullah SAW dan membencinya. Berarti Khawarij Rafidah. Loh, Khawarij kok Rafidah? Berarti Mu'tazilah Rafidah. Berarti apa lagi? Mu'tazilah Sufi Rafidah. Karena mereka mencerca sahabat semua. Nah. Su'ila Aba Abdul Majid Abdul Aziz Ibn Abi Rawan rahimahullah. Man rafidhi? Siapa itu rafidhi? Qala ar-rafidhi man kariha ahadan min ashabin Nabi SAW. Rafidhi adalah orang yang benci kepada salah seorang dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Au kana lahu aibun su' atau dia di atas aib yang jelek. Ini Rafidhi. Qala Abu Qilabah berkata Abu Qilabah rahimahullah, "Idza dzakaru ashab Muhammadin fa amsik." Kata beliau kata Abu Qilabah kalau disebutkan tentang sahabat-sahabat Nabi, diam. Ini kalau disebutkan tentang kisah atau riwayat-riwayat tentang sahabat Nabi, terjadi begini, terjadi begitu, lidah kita harus dijaga hati-hati dalam menyebutkan. Dan hati-hati jangan sampai tergelincir menyebutkan kalimat-kalimat yang tidak pantas terhadap para sahabat. Ya, mereka itu memang gusaiyah Tahu gusaiyah, Buih banjir. Waduh. Kok beraninya mengatakan seperti itu? Ini sahabat memang begini, memang begitu. Ini kalau azakumullah keberanian orang-orang ini bersumber dari sesuatu yang ada dalam hati. Ima kesombongan bahwa dirinya lebih hebat dari sahabat. Wa ima kekurangan iman sehingga tidak warak, tidak berhati-hati, terlalu berani, terlalu lancang. Nah, wa ima wa ima. Pasti ada sesuatu dalam hatinya. Karena apa yang terucap di lidah merupakan sesuatu yang ada dalam hatinya. Bahkan biasanya yang tersembunyi lebih banyak lagi. Rasulullah warahmatullahi walafiyah. Rasulullah hidayah wa rahmah. wa